Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan menyebutkan mengenai keutamaan sahabiyun jalil, khalifah yang ketiga. Khalifah yang pertama siapa? Yang kedua Umar, yang ketiga Utsman bin Affan. Ini nanti dihafal upayakan sudah melekat di benak kita semuanya. Ya al-khulafa ar-rasyidun, pemimpin yang empat yang senantiasa Allah telah berikan hidayah dan bisa menunjukkan kepada jalan yang benar. Siapa itu? Pertama, Khalifah yang empat siapa yang pertama? Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman bin Betul Utsman bin Affan. Ewa. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya upayakan sudah. enam barakallahu fikum dihafal juga sudah. enam berada di benak kita semuanya. Kita lihat barakallahu fikum qaulun Nadim rahimahullah, thumma Utsman al-arjahu. Kemudian setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. as fil fadl. Yang ketiga, urutan yang ketiga dari sisi keutamaan huwa Utsman radhiyallahu anhu wa huwa min awwalis sabiqin al awalin ila Islam. Yang mana beliau merupakan apa? Merupakan salah satu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Hajaral hijratain, Allah. Beliau hijrah dua kali hijrah. Jadi beliau hijrah berapa kali? Dua kali hijrah karena hijrah disyariatkan na barakallahu fikum dua kali. Maksud dua kali bagaimana sudah dua kali. Hijrah pertama, hijrah kedua maksudnya. Hijrah pertama, hijrah kemana? Habasyah ketika orang-orang muslimin saat itu eh, mendapatkan gangguan yang sangat dahsyat, cobaan yang sangat dahsyat dari orang-orang Kufar Quraisy, ada yang siksa, ada yang dibunuh, ada yang apa barakallahu fikum intinya dengan siksaan yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Diperintahkan hijrah kemana? mana? Habasyah. Nah, Utsman bin Affan ini termasuk apa? Termasuk yang pertama kali. Bahkan beliau yang pertama. Pertama kali hijrah lari kemana? mana? Habasyah dalam rangka menyelamatkan agamanya Utsman bin Affan dan istri beliau, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, pertama kali yang hijrah ke Habasyah, sahabiyun jalil Utsman bin Affan dan istri beliau, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tercatat belum? Nah, barakallahu fiikum itu yang pertama kali hijrah ke Na'am barakallahu fiikum ke Habasyah yaitu Ethiopia. Naam, kisahnya bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Naam. Kemudian hijrah yang kedua kemana? Ke Madinah. Semula mereka ketika di Habasyah di Ethiopia, namanya sekarang dikenal Ethiopia barakallahu fikum. Di sana mereka lama. Nah, kemudian di sana mereka mendapatkan apa? Sambutan yang bisa dikatakan baik dari Raja Najasyi. Siapa namanya Raja Najasyi? Siapa namanya? Ingat enggak antum? Antum? Lupa juga tulis. Kalau belum tulis ditulis ya. Antum ingat ya? Raja Najasyi siapa namanya? Antum? ashama ashama Jadi Najasyi itu bukan namanya, Najasyi sebutan untuk penguasa Habasyah. Jadi orang-orang yang berkuasa di Habasyah itu dikenal Najasyi. Dikenal dengan apa? Najasyi namanya ashama Namanya ashama Nah, barakallahu fikum. Sambut dengan baik. Bahkan orang-orang yang diutus dari orang kafir Quraisy diutus untuk berangkat ke Habasyah agar memulangkan kembali orang-orang hijrah. Ternyata apa? Enggak diperkenankan. Hadiah semuanya dibalikkan. Pulang ke Mekah dalam keadaan tangan kosong orang-orang kafir. Awal mulanya apa? Mereka mengutus utus-utusan. Diutus agar berangkat ke mana? Ke Habasyah. Orang-orang hijrah sana suruh pulang lagi, suruh balik ke Mekah. Tapi ternyata apa? Raja Najasyi justru enggak mau nggak menerima hadiahnya, disuruh pulang dalam keadaan tangan kosong dari itu. Masya Allah. Dan termasuk salah satu apa? Nah barakallahu fikum sebab adanya hijrah tersebut beliau radhiyallahu anhu masuk Islam. Raja Najashi na'am barakallahu fikum yang Rasulullah mengatakan sallu ala akhikum. Salatlah kalian nam untuk saudara kalian karena sesungguhnya dia mati tidak di bumi kalian yaitu raja Najasyi Ashamah namanya siapa tadi Ashamah, upayakan tercatat ya barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini Hajar ila Habasyah, hijrah ke Habasyah, wa hajar ila Madinah dan hijrah ke Madinah. Naam barakallahu fikum, Allah mustantai Wa anfaqal amwala fi sabilillah azza wa jal masyaallah. Dan beliau juga menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala wa hafara bira rumata lil muslimin. Dan beliau juga naam barakallahu fikum membikin sumur rumah Ya, namanya sumurnya itu namanya rumah. Nah, barakallahu fikum untuk kaum muslimin disedekahkan, dikasihkan. Qala sallallahu alaihi wasallam man yahfir hadzal bi'r walahul jannah, barang siapa yang membikin atau menggali sumur ini, maka bagi dia surga. Masya Allah. Fahafaraha Utsman radhiyallahu Akhirnya Utsman afan lah yang membikinnya, yang menggalinya. Wa awqafaha lil muslimin. Setelah dibikin diwakafkan untuk kaum muslimin. Masya Allah. Wa jahaza jaisal usrah dan beliau juga menyiapkan tentara al-usrah. Tentara apa al-usrah ini? Nah, barakallahu fikum perang apa ini? Tentara apa ini? Tentara usrah ini? Hah? Naam, perang batu Tabuk, ya. Barakallahu fikum yang eh, saat itu Naam barakallahu fikum hadithakumullah terjadi pada tahun berapa itu? 9 Hijriah ya. Ya kan? Nah, sembilan Hijriah. Nah, barakallahu fikum beliau yang menyiapkan. Dia menyiapkan tentaranya dengan pas dengan apa dengan enam kuda-kudanya semuanya beliau menyiapkan. Nah, barakallahu fikum. Tahun sembilan Hijriah kan? Ya enggak? Ya enggak? Nah, kalau tidak salah ya, tahun sembilan Hijriah ya. Nah, barakallahu fikum itu Ghazwatul Tabuk. Nah. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fikum wa di bikamilihi min malih dan seluruhnya sempurna secara sempurna di tentara-tentara tadi itu diberikan apa? Eh, persenjataan yang lengkap oleh Utsman bin Affan anhu. Kendaraannya juga, kendaraannya apa? Kuda. Kalau perang seperti itu ya. Enam dan hartanya. Semuanya intinya beliau mengerahkan secara apa secara besar-besaran ya untuk membantu peperangan tersebut. Wa huwa alladhi tawalla al-khilafah ba'da Umar bi ijma'i ashabis syura alladziina 'ahida ilaihim Umar radhiyallahu anhu fabay'uhu al-muslimun. Perhatikan baik-baik. Fabayyahu wa bay'ahu muslimun. Artinya dan beliau termasuk apa? Termasuk yang menggantikan kepemimpinan setelah Umar dengan kesepakatan ashabus syura. Kesepakatan orang-orang yang waktu itu dikumpulkan apa? Dimus untuk memusyawarahkan siapa yang terpilih, siapa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Bukan pemilu tapi ini ya. Karena di sini posisinya bukan apa? Bukan pemilu yang antum saksikan kalau memilih presiden bukan. Namanya ini ashabus syura dikumpulkan orang-orang yang benar-benar apa? Nah, barakallahu fiikum memiliki ilmu dan juga memiliki nah kemapanan serta kuat agamanya. Paham ya? Ashabus surah itu siapa saja? Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, Sa'ad bin Zaid, kemudian apa? Nah, barakallahu fiikum eh, Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, itu. Ana ulangi lagi ya. Jadi ashabus syura itu Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, enam orang. Kumpulkan mana di antara mereka yang layak untuk menjadi pemimpin. Ternyata ijma' semua sepakat berbaiat Utsman lah yang di nah bayat kaum muslimin. Tetap-tetap belum antum? Eh, barakallahu fikum Utsman Ali, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian siapa tadi? Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf. Paham ya? Berapa totalnya Husain? 6. Coba diulangi. 6. Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Ewa, Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas? Talha? Talha bin Ubaidillah. Enam itu yaitu ashab syura. Nah, barakallahu fikum. Aliun wa Utsman wa Sa'd wa Talhatu, Zubairun wa Du'afin rijalun masyhurah. Enam itu yang biasa disebutkan dalam pantun itu ya. Nah, barakallahu fikum Aliun wa Utsman wa Sa'd wa Talhatu, Zubairun wa Du'afin rijalun masyhurah. Itu maksudnya orang-orang yang Nah, warakallahu fikum dikenal dengan apa? Ashabus Syura. Alladzina ahida ilaihim Umar yang waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nah barakallahu fikum telah apa? Naam mengikat mereka, maksudnya apa? Maksudnya menjanjikan mereka dan mengumpulkan mereka. Fabayau, akhirnya mereka berbaiat. Membaiat siapa? Utsman bin Affan. Wa bay'ahul muslimun dan akhirnya kaum muslimin juga membaiatnya. Wa huwa aidan zawju bintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga beliau siapa Utsman Affan adalah suami dua putri Rasulullah SAW. Suami dua putri Rasulullah SAW. Siapa dua putri yang dinikahi oleh Utsman Affan? Siapa saja? Siapa? Fatimah. Siapa dua putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman Affan? Siapa antum? Belum. Eh, siapa antum? Rukayah Tulisan, pemukul sam. Pemukul sum. Pemukul sum tempat jangan anu, jangan keliru bacanya. Nah, Ruqayyah sama Ummu Kulsum, bukan Ummu Kulsum. Allah ba'as khair insyaallah. Nah. Kita lihat siapa Ruqayyah wa Ummu Kulsum. pertama Ruqayyah, kedua Ummu Kulsum. Itu situ ada nanti bisa lihat sendiri itu ya. Ruqayyah wa Ummu Kulsum, walidzalika dan Danurain. Oleh karena itu beliau digelari dengan Dunurain. Nanti kalau tanya siapa Dunurain? Utsman bin Affan. Kenapa sebabnya? Menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi Siapa dan siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan itu aja jawabannya. Nah, simpel. Kita lihat Li'annahu tazawwaja bintai Rasulillah sallallahu alaihi dikarenakan beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang bi subhanahu wa taala. rabbil alamin.